Dan telah kita sebutkan pula bahawa termasuk di antara yang terjadi dalam peristiwa tersebut adalah ucapan Al-Khabith, Al-Munafiq, Rasul Munafiqin, Abdullah bin Ubay bin Salul yang mengatakan la irja'na إلى المدينة ليخرجن العز منها الأذل yang dia maksud adalah menyindir Rasulullah SAW dan para sahabat dan Allah Azza wa Jal menurunkan firman-Nya yaitu suratul munafiqun yang menerangkan tentang kebenaran apa yang disampaikan oleh Zaid bin Arqam tentang ucapan Abdullah bin Ubay bin Salul. Kemudian berkata Al-Hafidh Mukathir rahimahullah وكان في هذه الغزوة من الحوادث قصة الإفك dan termasuk di antara kejadian yang terjadi dalam peristiwa perang ini perang Banul Mustaliq atau Al-Muraisi' adalah kisah al-ifk. Yang dimaksud al-ifk yaitu berita bohong, berita fitnah. Dan kisah ini merupakan kisah yang masyhur yang disebut hadis al-ifk. Fitnah yang menimpa Aisyah radhiyallahu taala anha. Di mana orang-orang munafik dan yang di baris terdepan dari mereka adalah Abdullah bin Ubay ini yang menyebarkan berita bohong berita dusta untuk merusak kehormatan dan kemuliaan Aisyah bintu Siddiq radhiyallahu taala anhuma lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala akhirnya menurunkan firman-Nya yang membebaskan Aisyah radhiyallahu taala anha dari berbagai macam tuduhan yang dituduhkan oleh orang-orang munafik. Sampai disebutkan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha ketika Allah azza wajal menurunkan firman-Nya membebaskan Aisyah dari berbagai macam tuduhan orang-orang munafik tersebut Aisyah mengatakan, "Wallahi ma kuntu adhunnu anna Allah munzilun fi sya'ni wahyan yutla." la sya'ni شأني min من أن Allah fiya bi amr. demi Allah aku tidak menyangka bahwa Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan firman-Nya wahyunya berkaitan denganku Demi Allah diriku lebih hina. Lebih rendah. Yani beliau mengucapkan ini dengan tawadu'nya. Diriku lebih rendah daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Berbicara tentangku. Dalam perkaraku. Namun itulah yang terjadi bahawa Allah azza wa jal. Membebaskan istri Rasulullah alaihissalatu wassalamu. Aisyah dari berbagai macam tuduhan. Alladhi ishtarahu Abdullah bin Ubay hadzal khabith wa ashabuh. Yang mana kisah ini yang diadakan oleh Abdullah bin Ubay orang yang jahat ini bersama dengan teman-temannya dari kalangan munafiqun. Naam. baru saja Abdullah bin Ubay menyakiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ucapannya la yukhrijanna al'azzu minha al'adhal yang mulia akan mengusir mengeluarkan dari Madinah yang yang hina yang dia maksud Rasulullah alaihi wasallam maka Allah azza wa wajal membantah ucapan orang-orang munafik walillahil izzatu walirrasulihi walilmu'minin wa kemuliaan itu milik Allah, Rasulnya dan kaum mukminin. Mereka juga mengatakan لا la tunfiqu ala man 'inda Rasulillah hatta yanfadhu. Jangan kalian menginfakkan, jangan kalian memberi dana, jangan kalian menyumbang memberi nafkah kepada orang-orang yang ada di sekitar Rasulullah supaya mereka itu pada lari semua meninggalkan Rasulullah. Ya subhanallah. Walillahi ولله خزائن wal والأرض ملك Allah apa yang ada di langit dan di bumi. Nah, ini ucapan orang-orang munafik. Menyakiti Rasulullah, menyakiti kaum mukminin. Lalu ternyata mereka tidak berhenti sampai di situ. Menyakiti Aisyah radhiyallahu anha Dan itu menyakiti keluarga Rasulullah alaihi dan Rasulullah sendiri dengan berita palsu yang mereka sebarkan. Nah, lalu apa sebab munculnya berita ini? وذلك أن أم المؤمنين عائشة بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهما كانت قد خرجت مع رسول الله عليه الصلاة والسلام في هذه السفرة sebabnya bahwa ummul mukminin Aisyah radhiyallahu anha beliau keluar bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam perjalanan safar ini ah, kebiasaan Nabi alaihi salatu wasallam karena beliau memiliki sekian banyak istri maka Rasulullah alaihi salatu wasallam apabila hendak membawa salah seorang dari istri-istri beliau dalam perjalanan safar maka beliau mengundi melakukan qur'ah ini sudah menjadi kebiasaan Rasul alaihissalam untuk menemani Rasulullah dalam perjalanan safar kebetulan yang keluar gilirannya ketika itu adalah Aisyah radhiyallahu taala anha maka ikutlah Aisyah bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam peristiwa safar tersebut, dalam peristiwa perang itu. Fakana tuhmalu fi hawdaj Dan beliau Aisyah radhiyallahu anha itu dibawa dengan menggunakan haudaj. Jadi haudaj itu uh, semacam kemah kemah yang ditaruh di punggung unta. Ya, yang ditaruh di punggung unta. Maka wanita duduk di dalam haudaj tersebut. Di dalam haudaj. Sehingga tidak terlihat. Dan pemakaian haudaj ini itu setelah diturunkannya ayat hijab. Diturunkannya ayat hijab yang memerintahkan pada kaum mukminat agar menutup aurat-aurat mereka. Hendaknya mereka berhijab, berjilbab. Maka para wanita apabila mereka melakukan perjalanan safar maka mereka menggunakan haudah ini, Itu ditutup jadi wanita yang di dalam agar tidak terlihat dari luar oleh kaum lelaki. Nah, ini yang dilakukan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha. Beliau di atas unta dengan menggunakan haudaj sehingga beliau tertutup. Ya. Sesuatu yang ditandu, tandu kemudian dinaikkan di atas unta. Fanazalu ba'dhal manazil, lalu mereka pun singgah di beberapa tempat untuk beristirahat. namanya perjalanan safar mereka berkendaraan unta sebagian mereka berjalan kaki tentu membutuhkan uh, beberapa kali beristirahat maka beristirahatlah mereka di sebagian tempat thumma aradu ayyartahilu awal nahar lalu kemudian mereka hendak berangkat di awal siang yakni waktu duha melanjutkan perjalanan. Fadhahabat fadhahabat ila al-mutabarraz. Maka Aisyah radhiyallahu taala anha keluar untuk buang hajat. Ketika itu persiapan sebelum berangkat, maka dia buang hajat. Tsumma raj'at fa idza hiya faqidatun iqda. Kemudian beliau kembali Ketika beliau kembali dari buang hajat, ternyata beliau kehilangan kalung. Beliau kehilangan kalung. Li ukhtiha Asma. Kalung itu pun kalung pinjaman milik saudaranya Asma, saudara perempuannya. Kanat a'aradha iya. Mana Asma ini meminjamkan kalung tersebut kepada Aisyah radhiyallahu taala anha untuk digunakan berhias tentunya di hadapan suaminya. Maka ini dipakai oleh Aisyah. Ya tentunya terfikir oleh Aisyah radhiyallahu taala anha. Kalau seandainya kalung itu miliknya mungkin lebih ringan. Tapi ini minjam milik saudaranya. Faraja'at taltamisuhu fil mawdhi' alladhi kanat fihi, maka akhirnya beliau kembali mencari di tempat yang sebelumnya dia mendatanginya pada saat buang hajat dia berusaha mencari nah untuk menemukan kalung tersebut faja'an nafar alladzina kanu yarhaluna biha maka datanglah orang-orang yang mereka melakukan perjalanan safar bersama Aisyah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Fahamalul haudaj hamlata rajulin wahid. Maka mereka pun memikul haudaj tersebut. Ya. Mereka memikul haudaj, tersebut seperti memikul satu orang. Ya, ini ringan. Ya, namanya ayat hijab sudah diturunkan maka uh, tentu komunikasi dibatasi antara laki-laki dan wanita. Nah, Aisyah radhiyallahu taala anha Ketika datang, mereka menyangka bahwa Aisyah sudah berada di dalam haudaj. Mereka tidak mengetahui kalau ternyata Aisyah keluar lagi untuk mencari kalung. Setahu mereka, Aisyah sudah berada di dalam. Mereka juga tidak bertanya. Lihat bagaimana sopannya para sahabat dan bagaimana mereka menjaga fitnah. Tidak diajak ngobrol. Ya, Beliau tidak mengatakan kepada Aisyah, gimana sudah ada di dalam kah? ha? Sudah di dalam? ha? Ukti sudah di dalam gitu? Gak ada. Nah, ini pelajaran ma'asyar al-ikhwa Khususnya anak-anak muda ini. Hati-hati dengan fitnah wanita. Ya. Nah, apalagi yang terkena penyakit HP. Ya. Gila HP. Akhirnya menghubungi wanita. Mengucapkan kata-kata yang tidak sepantasnya. Hati-hati, fitnah. Ya. Meskipun sekedar salam. Meskipun. Assalamualaikum. Meskipun kalau fitnah, jangan. Apabila menimbulkan fitnah, jangan. Sangat berbahaya. Inna awal fitnah Bani Israel kanat fi Anisa. Fitnah yang pertama yang menimpa Bani Israel wanita, masalah wanita. Hati-hati. Ya, Jangan sampai ada santri yang sembunyi-sembunyi pakai HP. Apalagi kalau HP-nya berinternet. Apalagi kalau sudah mengenal Facebook. Ah, perkenalan dengan yang lain. Fitnah. Menampil-nampilkan gambar pribadi. La haula wala quwata illa billah peringatan untuk kebaikan antum barakallahu fikum itu fitnah apabila seorang tidak mampu mengendalikan dirinya jangan memegang HP nah apabila seorang tidak mampu mengendalikan dirinya jangan dia bermain internet dengan alasan apapun belajarlah bagaimana para sahabat memelihara diri dari fitnah. Nah, lihat ini. Mereka tidak mengajak bicara Aisyah radhiyallahu anha. Yang mereka tahu Aisyah sudah di dalam, maka diangkatlah. Aisyah ini kan masih ringan. Masih usia sangat sangat muda sekali. Walaysa fihi ahad padahal nggak ada seorang pun di dalam. Mereka menyangka Aisyah sudah ada di dalam karena ringan. Farahaluhu alal ba'ir. Lalu mereka mengangkat haudah itu di atas unta. Dengan anggapan bahwa Aisyah sudah ada di atas. Di atas haudah. Walam yastankiru khiffatah. Dan mereka tidak mengingkari ringannya haudah itu. alaihi, alaih sa'udihim alaih ya Lita sa'udihim alaih. Mereka tidak mengingkari ringannya karena mereka banyak. Ini ngangkat, yang ini juga ngangkat, ini juga ngangkat. Ya. Mereka berbarengan, tahun Sehingga pikir mereka ringan pun ya wajar karena ada bantuan dari yang lain. Maka mereka tidak mengingkarinya. Ini sebab pertama. Mengapa mereka menganggap Eh, bukan suatu hal yang mengherankan karena mereka barengan mengangkat haudaj. Wali anna Aisyah radhiyallahu anha kanat fi dzalikal waqti lam tahmil lahmah. Ini sebab yang kedua. Karena Aisyah radhiyallahu taala anha belum membawa daging. Ya, ini masih ringan. Bobotnya ringan. Ya. Belum bertambah berat badannya tidak gemuk bal kana tiflatan fi sinni arba'a asyrata sana bahkan usia beliau tiflah yakni usia yang sangat muda sekali ya saghiratus sin usianya 14 tahun ketika itu usianya 14 tahun jadi ringan Aisyah radhiyallahu anha jadi mereka pikir sudah ada di atas Falamma raja'at waqad asabatil aqdah, tatkala Aisyah kembali setelah dia mencari kalung, dia sudah mendapatkan, menemukan kalung itu. Lam tara bil manzili ahadan, maka di tempat semula dia tidak lagi melihat seorang pun. Nah, ini sudah pergi semua. Ya. Mereka menyangka bahwa Aisyah sudah berada di atas Nah, dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga tidak sempat menanyakan ketika itu karena beliau menyangka bahwa para sahabat sudah mengangkatnya dan berada di atas. boleh tersibukkan dengan yang lain. Fajalasat satfin manzil wakalat maka duduklah dia di tempat persinggahan itu. Sambil dia mengatakan innahum saifqidunaha farji'una ilaiha. Oh, mereka nanti pasti kehilangan saya Ya, ini kalau sudah melakukan perjalanan, mungkin ada kebutuhan, ingin memeriksa Aisyah. Oh ternyata Aisyah belum ada. Nah, nanti mereka pasti akan mencari dan akan kembali ke sini. Nah, akan kembali ke tempat ini. Nah, daripada dia pergi sendiri, iya kan? Pergi sendiri, mungkin salah jalan, lebih repot lagi. Nah, jalan di zaman itu jangan dikira seperti sekarang ini. Aspal, jalannya jelas, ada petunjuk arahnya enggak? Sangat mudah seorang salah jalan. Jadi kata Aisyah, ya sudah saya di sini saja. Nanti mereka akan kembali kalau mengetahui saya tidak ada. Wallahu ghalibun ala amrihi wa lahul hikmatu fima yasha. Dan Allah Subhanahu wa taala yang maha kuasa atas segala sesuatu dan semua itu ada hikmahnya sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Semua kejadian itu pasti ada hikmahnya. Wa akhadat maka Aisyah pun menunggu akhirnya beliau pun mengantuk. Tertidurlah Aisyah radhiyallahu anha. Tertidur Aisyah. Nah, yang namanya seorang tertidur tidak mengetahui apa yang terjadi. Akhirnya cadarnya ini terbuka kan. Cadarnya terbuka. Lewatlah salah seorang sahabat, Sofwan bin Al-Mu'attal As-Sulami. Sofwan bin Al-Mu'attal As-Sulami. Ini lewat. Ketika dia lewat, dia melihat ada sosok wanita sendirian. Begitu dia melihat ternyata itu Aisyah. Dari mana dia mengetahui? Dari sebelum turunnya ayat hijab. Sempat terlihat wajahnya. Nah, jadi dia mengenalnya sebelum turunnya ayat hijab bahwa ini Aisyah radhiyallahu anha. Ketika dia melihat Aisyah sendirian, maka Sofan pun mengatakan, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Musibah. Musibah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Perempuan sendirian. Nah, dan dia mengeraskan suaranya. Ketika Sofan mengatakan Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un didengarkan oleh Aisyah, terbangunlah dia. Terbangun. Falam tastayqidh illa bitarji'i Sofan ibn al-Mu'attal as-Sulami thumma Zakwani. Maka Aisyah pun tidak terbangun kecuali mendengarkan tarji'nya. Yang dimaksud tarji' inna lillahi itu. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un yang diucapkan oleh Sofan bin Mu'attal As-Sulami kemudian Az-Zakwani terbangun begitu mengetahui ada orang maka segera beliau Aisyah radhiyallahu anha menutup kembali wajahnya wa kana qad arrasa fi ukhrayatil qaum dan dari mana Sofan bin Mu'attal ini ya kata beliau eh, Sofan bin Mu'attal ini arras. Ya. Arrasa fi ukhraitil qaum. Jadi dia uh, singgah di apa? Di asalnya dia bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersama pasukan. Namun ketika singgah di sebuah tempat beristirahat di akhir malam, para sahabat berangkat sementara Sofan Ibn Al-Mu'attal radhiyallahu anhu ini uh, beliau kalau sudah tidur Susah bangunnya. Ya. Nah. Susah bangunnya. Tertidur. Nah, orang yang ini eh, mungkin dia agak bersendiri sendirian ketika dia tidur, beristirahat, disangka pasukan sudah e, bersiap semuanya, berangkat, ternyata dia tertinggal. Dia tertinggal di belakang. Nah, akhirnya kemudian dia sempat menemukan عائشة رضي Allah taala anha li'annahu kana syadidan naum nah, beliau ini kalau tidurnya syadid susah bangunnya radhiyallahu an kama jaa dzalika anhu fi riwayat Abi Dawud sebagaimana yang disebutkan dalam riwayat Abu Dawud falamma ra'a ummul mu'minin ketika dia melihat ummul mu'minin Aisyah radhiyallahu anha قال إنا لله وإنا إليه راجعون نعم زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم إني إسر رسول الله صلى الله عليه وسلم إنا لله يعني مصيبة ini juga ada ketika seorang tertimpa musibah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi innalillahi itu nggak mesti ketika ada yang meninggal. Ada yang meninggal innalillahi ya itu memang demikian. Tapi tidak mesti ketika ada yang meninggal seorang mengucapkan ini. Tapi musibah yang lain pun. Nah, meskipun tidak sampai meninggal. Karena ada sebagian menyangka innalillahi itu kalau meninggal saja. Ya, ada seorang itu nakal akhirnya dikeluarkan dari pondok. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Musibah keluarkan dari pondok. Nah. Ini Safwan bin Mu'attal. Beliau tidak mengucapkan kalimat kecuali ini saja. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Lalu apa yang beliau lakukan? Tsumma nakha ba'irah. Akhirnya beliau mendekatkan untanya Beliau mendekatkan, beliau apa? Uh, dudukkan unta itu. Faqarrabahu ilaiha lalu mendekatkan kepada Aisyah radhiyallahu anha, beliau menggiring unta tersebut mendekatkan kepada Aisyah. Farakibathu. Lalu Aisyah pun menaikinya. Ya, farakibathu. Walam yukallimha kalimatan wahidah Safwan tidak berbicara kepada Aisyah satu kata pun. Subhanallah. Safwan tidak mengatakan, "Kenapa kamu di sini? Uhti, kenapa? Ada apa? Tolong jelaskan dari awal hingga akhir." Hah? Apa sih ceritanya? Apa kisahku ini? Nah, adab yang mulia ma'asyiral rahimakumullah. Ambil pelajaran dari sini. Falam yukallimha kalimatan wahid. Satu kata pun tidak dia mengucap. Nah. Menunjukkan bahwa mereka memelihara diri, menjaga diri. Nah. Ada sebagian mengatakan, wah ahlus sunnah itu mutasyaddid, keras. Ya. Masa nggak bisa bergaul sama sekali antara laki dan wanita? Suara wanita kan bukan fitnah, bukan aurat. Ya bukan aurat tapi fitnah. Nah, bukan aurat tapi fitnah. Ya, diperbolehkan ketika ada hajat, ada kebutuhan yang yang yang mendesak dengan syarat aman dari fitnah. Aman dari fitnah. Kapan seorang merasakan dirinya ya punya kecondongan atau mengkhawatirkan diri jatuh ke dalam fitnah, cepat-cepat dia berlindung diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Ini kondisi berdual. Fitnahnya lebih besar, iya kan? La yakhluwanna rajul bimra'atin illa wa thalithuhuma syaitan. Tidaklah seorang lelaki ber, bersepi-sepian dengan seorang wanita melainkan yang tiga syaitan. Jadi sangat berbahaya sekali. Yang ketiga syaitan tapi dalam kondisi seperti ini nggak mungkin Aisyah ditinggalkan, lebih berbahaya lagi. Iya kan? Maka sudah dalam kondisi darurat. Nah, itu pun dengan adab. Sofwan mendekatkan untanya, lalu mempersilahkan Aisyah naik tanpa ada sepatah kata pun yang diucapkan oleh Sofwan. Radhiyallahu anhu. Gak ada ucapan la tafadhali silahkan atau yang semisal. Gak ada sama sekali lam yukallimha kalimatan wahidah. Tidak satu kata pun yang beliau ucapkan. Walam tasma' minhu illa tarji'ah. Dan Aisyah tidak mendengar kata apapun dari Sofwan kecuali ucapan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu saja. Ya. Tidak ada ucapan tafadhali, ahla sahla, tidak ada. Nah. Ya, ada sebagian mencela, kenapa ya ahlus sunnah kalau ngisi semuanya harus dibalik hijab? Hah? Nah, Ustadz-ustadz yang sekarang kan oh, berhadapan dengan ah dengan para akhwat karena lebih, lebih bisa lebih konsentrasi konsentrasi apanya Hah? Konsentrasi apanya? Fitnahnya. Nah, ustadznya terfitnah, para akhwatnya juga terfitnah, iya kan? Akhwat akan melihat ustadznya, oh ustadznya masya Allah, gantengnya ustadznya, Hah? hidungnya mancung masya Allah, ada mirip-mirip Arabnya lah, Arab nangdi, <laughs> Hah? Nah, lah ustadznya juga begitu. Akhirnya merasa so akrab, merasa so akrab. Akhirnya Ustaz konsultasi. Oh ya, pinggir masjid perduaan. La haula wala illa billah. Nah, tidak mengkhawatirkan tun nisa. Fitnah wanita sangat berbahaya. Thumma sara biha yaquduha hatta qadima. Kemudian Safwan menggiring onta tersebut jadi dia di depan. Dia di depan. Dia yang menggiring unta. Tidak menengok ke belakang. Terus dia mengiring. Ya. Kalau dia di, di belakang ah, berbahaya juga. Iya kan? Nah, dia di depan. Terus berjalan. Sampai keduanya pun datang. Waqad nazalal jaishu fi nahdi dhahirah. Dan pasukan pun mereka singgah di terik siang hari. Falamma ra'a dzalika an-nasu takallama al-munafiqun bima Allah mujazihim bihi. Ketika orang-orang melihat itu ya, kalau kaum mukminin mereka berbaik sangka. Tapi orang-orang munafik mereka pun berbicara mulai memperbincangkan persoalan perjalanan Sofwan ibnu Mu'attal bersama Aisyah radhiyallahu anha dengan sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala membalas mereka. Wa ja'ala Abdullah ibnu Ubay al-khabith ma'a ma taqaddama lahu min al-khizi fi hadhihi al ghazwa Lalu kemudian Abdullah bin Ubay al-khabith si buruk ini, si jahat ini dengan apa yang telah dia lakukan sebelumnya dari kehinaan dalam peperangan ini yaitu ucapannya la irja'na ila al-madinah la yukhrijanna al-azm minha al-adhal dia sudah terjatuh dalam kebatilan menyakiti hati Rasul sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat melakukan lagi kesalahan yang berikutnya yatakallamu fi dzalik wa yastahki wa yudhhiruhu wa yushi'u wa yubdih dia berbicara tentang itu tanpa hujah ya menceritakannya, menampakkannya, menyebarkannya. Hati-hati jadi tukang menyebar gosip. Hah? Hati-hati. Nah, ada satu berita, belum ada kejelasannya. Oh, sudah jadi tukang cerita. Nah, cerita sana kemari. Padahal Mungkin seorang itu seorang yang menjaga kehormatannya, melihara kehormatannya. Ittaqullah. Menyakiti kaum mukminin besar sekali akibatnya. Walladzina yu'dzuna al-mu'minina wal mu'minat bighairi maktasabu faqad ihtamalu buhtanan wa ithman mubina. Orang yang menyakiti kaum mukminin dan mukminat tanpa mereka melakukan suatu kesalahan maka mereka memikul dosa yang besar kebohongan Nah, maka di sini kita mengambil pelajaran yang terbiasa jadi tukang cerita, yang biasa mengadu domba, yang suka mengribah. Ini perbuatan orang-orang munafik. Hati-hati. Para ikhwan, para akhwat. Jangan suka menyebar-nyebar berita. Bahkan walaupun itu benar, tidak semua apa yang didengarkan itu harus di, disampaikan tanpa memperhatikan maslahat dan mafsadah. Apalagi kalau belum ada kejelasannya. Yang banyak bumbunya. Berita yang belum jelas lalu disimpulkan macam-macam. Oh fulana demikian demikian ya. Melakukan ini, melakukan itu. Tidak ada kejelasan. Itu Allah. nah ini yang dilakukan oleh uh, Abdullah bin Ubay فكان الأمر في ذلك كما هو مطول في الصحيحين من حديث الزهري عن سعيد بن المسيب maka kondisinya sebagaimana yang telah diterangkan panjang lebar dalam Bukhari Muslim dari hadis Az-Zuhri dari Sa'id bin Musayyab dan Urwah bin Zubair, Alqamah bin Waqqas Al-Laitsi, Ubaidullah bin Abdullah bin Utbah kulluhum seluruhnya meriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha Siddiqah bintu Siddiq al-mubarra'ah min fawqi sab'i samawat yang dibebaskan dari fitnah dari atas langit yang ketujuh mimma abanaha bihi ahlul ifk fi hadzal ghazwah dari apa yang dituduhkan abanaha ay ittahamaha dari apa yang dituduhkan oleh orang-orang membawa berita palsu dalam perang ini. Fi qawlihi maka Allah membebaskan Aisyah dalam firman-Nya, "Innal ladzina ja'u bil ifki usbatun minkum la tahsabuhu syarral lakum bal huwa khairul lakum." Sesungguhnya orang-orang mendatangkan berita palsu itu ada sekelompok orang dari kalian jangan kalian menyangka itu keburukan bagi kalian. Namun itu justru menjadi kebaikan bagi kalian. Insyaallah selengkap dari kisah ini kita lanjutkan nanti pada pertemuan yang berikutnya. Sampai di sini wa akhiru da'wana. Alhamdulillah rabbil alamin. Tafadhalu hafizakumullah.